Bakhil itu adalah seseorang menahan apa yang dia miliki, khawatir jika diberi akan habis. Bakhil itu adalah seseorang menahan apa yang dimiliki untuk tidak diberikan karena khawatir jika diberikan akan habis atau berkurang. Itu bakhil. Adapun asyuh Asyuh itu lebih dahsyat daripada kikir Atau bakhil Jadi ada bakhil Ada syuh Bakhil tercela syuh Lebih parah daripada bakhil lagi Dan ini Karakter kebanyakan manusia Illa man rahimallah wa qalilun mahum kebanyakan manusia kecuali orang yang Allah rahmati dan sedikit sekali mereka kebanyakan manusia kikir bakhil sulit mengeluarkan uangnya payah untuk mengeluarkan uangnya payah membagi payah memberi karena itulah manusia tidak senang diminta Kalaupun nanti minta sekali dua mungkin dia beri. Kalau udah tiga, empat, lima, enam, tujuh, dia akan marah. Maka jangan minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Karena Allah kebalikan daripada itu. Allah semakin kita minta, Allah semakin ridha kepada kita. Allah apa yang di sisinya tidak akan pernah habis apa ada pun yang di sisi manusia akan habis maka orang ketika anda minta sekali mungkin dia beri minta dua kali mungkin dia beri tapi sudah sedikit agak menongkol mungkin tiga kali dia beri dengan marah mungkin empat kali antum nggak diberi Allah mengatakan wa uh wa uhdiratil anfusus syuhha jiwa itu selalu dihadiri dengan asyuh kekikiran yang luar biasa Di sini dikatakan oleh Syekh Salim asyuhu asyaddu minal bukhli lebih parah daripada kekikiran, kebakilan Tidak tahu saya bahasa indonesia apa. Tingkatan lebih tinggi daripada kikir apa? Kedekut itu tingkat lebih tinggi atau dia sinonimnya? Kedekut Liannahu mana'a ma'hirsi ala ma laysa biyadih. Kalau anda kata kikir atau bakhil, ya, dia menahan apa yang ada padanya karena khawatir kok diberi akan kurang atau habis. Kalau anda kata asyuhu bukan sekedar menahan saja tapi dia tamak kalau bisa apa yang ada pada orang pindah ke dia selalu mengharapkan apa yang ada pada orang milik orang lain agar menjadi miliknya ya ini lebih parah daripada bakhil ya bahasa Arabnya syahih kalau kikir sekedar khawatir dia habis, jadi nggak beri. Kalau ini sudah dia menahan hartanya, payah untuk dikeluarkan. Kalau dapat punya orang semua pindah ke dia. Apa yang ada pada tangan orang ambisi dia. Maka kalau dapat apa-apa yang diinginkan, wih, semakin bertambah parah dia. Allah musta'an. Dan wallahi ada kita lihat orang-orang yang senang mengumpul-ngumpulkan uang, menumpuk-numpuk uang. Semoga Allah menjaga kita daripada sifat ini. Dia hanya mau uang masuk, uang keluar nggak mau dia. Kadang-kadang untuk beli baju takut, untuk mengeluarkan uang untuk memberi mungkin kerabatnya takut. Untuk diri sendiri pun dia tidak tidak akan mau mengeluarkan uangnya karena cintanya berlebihan kepada uang. Tengok bajunya lusuh-lusuh. Masya Kerja pak, masya Allah. Mungkin jam 3 dia udah bangun, jam 2 udah bangun. Cari uang dari pagi hari, Gak kenal yang lelah. Dapat uang dia simpan, dia tabung, dia tabung. Dan gak pernah dia keluarkan. Inilah namanya kikir Kalaupun dia keluarkan benar-benar sedikit sekali dia keluarkan. Bukan hemat, ini kikir. Uang itu entah untuk apa dia kumpulkan. Padahal kalau dia mati, itu akan ditinggalkan semua. Ya, biasanya semakin kaya orang semakin kikir dia. Semakin banyak hartanya semakin kikir dia. Allah musta'an. Dan Islam mengajarkan manusia untuk merubah tabiat yang jelek ini dalam dirinya. Wa uhdiratul anfususyuh diri itu dihadiri sifat kikir yang bersangatan. Maka Allah katakan, ya, Waman yuqashuha nafsihi ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dipelihara daripada sifat kikir yang bersangatan, mereka orang beruntung. iman yang dapat merubah karakter ini iman iman kepada perkara gaib ini bisa merubah walaupun ada manusia yang Allah subhanahu wa taala ciptakan ya dengan karakter dia dermawan ada orang-orang dermawan orang kafir pun ada dermawan mudah keluar uang bukan faktor iman kepada Allah dia yang mengeluarkan uangnya ada dan yang bedakan orang mukmin sama orang-orang kafir yang sama-sama dermawan, orang mukmin mengharapkan wajah Allah SWT. Dia enggak, kan dermawan saja. Bangsa Arab terkenal dengan kedermawanannya. Baik ketika mereka sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Jadi ada orang-orang yang Allah ciptakan memiliki karakter dermawan. Tapi orang-orang beriman harus merubah dirinya, memaksakan dirinya untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Sakhi, dermawan. Disebutkan di sini oleh Al Imam Nawawi ayat mengenai masalah larangan kikir. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang kikir wastaghna merasa dirinya kaya. Biasanya seiring itu, kikir dan kaya seiring. Ya. Paling banyak yang kikir itu orang kaya ya dia tahu betapa payahnya cari uang letihnya spesial demi spesial dia kumpulkan udah banyak berat mengeluarkannya Allah katakan wa amman bakhila wastaghna adapun orang-orang yang kikir merasa dirinya kaya wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kebaikan ganjaran pahala surga fasanunya siruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia untuk kesulitan, untuk neraka. Allah akan sulitkan dia, sempitkan hatinya menjadi sempit. Uangnya banyak, hatinya sempit. Hidupnya sempit. Pemikirannya sempit. Semua orang dianggap akan memanfaatkan dirinya, bergantung dengan dirinya. Sempit maka dia banyak orang-orang yang dia stres ketemu orang. Kalau bisa nggak ketemu orang. Karena bayangan dia setiap orang yang akan ditemui pasti akan memanfaatkan dirinya, mungkin pinjam uang, mungkin minta dan seterusnya. Stres. Fasan yasirhu lil Kami akan mudahkan dia untuk kesulitan. Kami mudahkan dia untuk neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taraddah. Enggak ada baginya manfaat hartanya jika dia dicampakkan ke neraka, digelincirkan ke neraka. Ketika hartanya nggak dapat menebus dirinya dari neraka, nggak ada gunanya. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa rifsadabi. Sungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima ketika dia menyogok dirinya walaupun dengan satu bumi ini emas nggak ada gunanya. Ini karena kurangnya iman kepada perkara gaib. mereka akan merintih di neraka mengatakan ma'agna anni maliyah. Ternyata nggak ada guna hartaku. Halaka anni sultaniyah, binasa semua kekuasaanku puji mereka ahlun nar karena kikirnya di dunia. Adapun ayat yang kedua waman yuqashuha nafsihi faulaika muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka lah orang-orang beruntung. Maka hendaklah tiap kali dalam diri kita muncul sifat kikir ini, usahakan untuk dihilangi. Mekikis dia. Bagaimana kikisnya? Buat kebalikannya. Kalau antum khawatir, takut uang untuk keluar, buat kebalikannya, keluarkan uang antum. Takut infak, infakkan. Ya, ini caranya. Jiwa kitanya andai kata diikuti, dia akan tagha wa tajabbar dia akan melampaui batas yuridul ulu ingin tinggi sombong kalau diikuti dia kata Allah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada itu negeri akhirat kami jadikan dia bagi orang-orang yang tidak ingin kesombongan di bumi, tidak pula kerusak-kerusakan di bumi. Kata Syekh Salim, yukhbiru ta'ala anna man salima minal hirsis syadid alladhi yahmilu ala irtikabil maharib wa man'il huquq faqad faza wa najah. Barang siapa yang selamat dari sifat kikir yang bersangatan yang membawa dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram menahan hak-hak yang harus dia berikan, maka dia telah beruntung dan sukses. Allah. Semua kejahatan itu karena kikir, ambisi, ambisi yang berlebihan. Harta orang mau jadi harta dia. Ini pangkalnya karena kikir, hirs, Kata beliau, wa'lam anna syuhan nafsi faqrun lazim. Ketahuilah, sifat kikir diri adalah merupakan kefakiran yang lazim yang akan terus-menerus mengiringi seseorang. Ya, kalau andai kata dia punya sifat kikir, maka berarti dia telah siap untuk menjadi orang paling fakir sedunia. Orang kaya adalah orang yang dermawan. Kalau orang kikir ada orang yang fakir. Fakir sekali dia. Kata beliau la yudhibuhu mil'ul ardi dhahaba. Enggak akan dapat menghilangkan sifat kikir ini walaupun dia diberi satu dunia emas enggak akan pernah hilang. Merasa tetap kurang Bal ghinal mal yaziduhu. Bahkan semakin bertambah harta, semakin bertambah kikirnya. Semakin bertambah tamak ambisinya. Orang-orang kaya kok dia punya toko tiga, dia mau empat. Punya toko empat, mau lima. Walaupun harus minjem ke bank. Punya toko lima, mau enam. Begitulah seterusnya. Karakter manusia manusia punya sifat takut miskin, takut fakir. Banyak orang stres memikirkan kalau saja dia menjadi fakir. Makanya kata Rasulullah, "Lau anna libni Adam wadiyani min dhahab" Kalau anak Adam diberikan dua lembah emas semua isinya. Udah dua lembah, dia mau dapat lembah yang ketiga. Kalaupun tiga lembah semuanya emas, dia mau lembah, lembah yang keempat. Tanda orang orang suami yang kikir-kikir ini dengan jalan haram, ambisi yang berlebihan. Udah punya toko lima, ya, mau toko keenam, ketujuh, kelapan. Ini semua sertifikat ambil masukkan ke bank, sekolahkan kata mereka. Sekolahkan dulu ke bank, ambil beli toko yang beli toko tiga lagi. Lunas, sekolahkan lagi ke bank, ambil lagi beli lagi toko lunas ambil lagi beli rumah lunas ambil lagi subhanallah nggak pernah puas mungkin udah mungkin udah ribuan hektar tanah dia di kampung halamannya tetap nggak pernah dia puas kalau bisa satu negeri itu punya dia semua kalau semua negeri itu punya dia pindah tetangga punya negeri tetangga pun mau dibelinya inilah karakter manusia Subhanallah. Pemikirannya gimana terus bertambah bertambah bertambah dan jangan berkurang. hati hati lantum nih ya. Orang-orang bisnismen ini jangan sampai kena sifat kikir, ambisi yang berlebihan. Kalau dah itu diurusinya semua, semakin berkurang kesempatan dia untuk belajar, mengaji, beribadah. Si ibu itu aja kerjanya. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Tidak ambisius dia. Kalau Allah takdirkan dia kaya, dia memang berusaha berikhtiar. Tapi tidak ambisi berlebihan. Allah takdirkan kaya dia, biasa aja dia. Kalau Kalaupun dia kata hartanya berkurang dia biasa aja. Hartanya habis pun biasa aja dia. Bertambah hartanya tetap biasa. Kalau orang kikir, mungkin terbakar hartanya, mungkin kedainya terbakar. Gila dia, stres dia. Para sahabat itu Masya Allah Ketika mereka Allah uji dengan kefakiran biasa Diuji dengan kekayaan biasa juga Dunia itu di tangan mereka Bukan di hati mereka Kalau dunia di hati ini Orang miskin banyak berandai-andai Orang kaya pun gila mikirkan hartanya banyak orang miskin nggak punya harta, tapi di hatinya terus membayangkan bagaimana seperti ini seperti ini. Ditempuhlah semua jalan. Kata beliau, wa innamal yaqtali'uhu min judurihi imanun billah. Yang dapat mencabut akar kekikian dari hati adalah iman kepada Allah. Diberantas, infakan, nah. Infakan berikan hak-hak Berikan hak yang paling wajib, hak istri, hak anak, hak kerabat, hak tetangga, baru yang lain-lainnya. Waradhiya bima qasam Allah yang mampu menghilangkan sifat kikir adalah sifat nerima, ridha, qanaah dengan apa yang Allah berikan baginya. Wasiqatan bima indallah yang mampu menghilangkan sisi perkirian adalah fiqah, percaya yakin dengan apa di sisi Allah itu lebih baik. Adapun hadis yang berkaitan dengan ini, وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda ittaqul zulma takutlah kalian dari kezaliman Takutlah kalian berbuat kezaliman Apa itu zulum? Kezaliman Kezalim, Kezaliman adalah Zulmu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Itu dia definisi zalim Menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya ini zalim zalim dan kezaliman ini dibagi tiga pertama kezaliman terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang paling tinggi kezaliman tertinggi adalah tidak menempatkan Allah pada tempatnya sebagai Tuhan yang berhak diibadati. Dia sekutukan Allah. Ini kezaliman tertinggi, namanya syirik. Maka kezaliman tertinggi adalah syirik, melebihi segalanya. kebalikan daripada zulum adalah al-adlu, keadilan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalaulah kezaliman tertinggi adalah syirik, maka keadilan tertinggi adalah tauhidullah. Benar-benar menempatkan Allah pada tempatnya sebagai Tuhan yang berhak diibadati. Tauhid keadilan tertinggi. Adapun kezaliman kedua adalah kezaliman terhadap makhluk mengambil hak makhluk merampas hak makhluk merobek-robek kehormatan makhluk memfitnah makhluk mencaci maki makhluk ini yang kedua dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri sendiri tak sholat zalim dirinya sendiri melanggar perintah Allah larangan Allah tak puasa menzalimi dirinya dan ketiga hal ini terkumpul dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ittaqillah haitsu kunta Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada Kemudian apa lanjutannya Ittaqillah haitsu kunta Kemudian Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha Ikutilah perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu niscaya yang baik akan menghapuskan yang jelek yang terakhir wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin berbuat baiklah berakhlak mulialah pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik jadi yang pertama ittaqillah itu makunta takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada ini adalah tanbih peringatan terhadap menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dengan takwa merasa dipantau Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala gerak-geriknya sehingga dia melakukan aktivitas taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ini adalah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga, harus takut kepada Allah. Karena banyak manusia yang dia nggak takut kepada Allah takutnya kepada makhluk. Orang-orang kafir negeri-negeri kufar, mereka tidak melanggar karena takut kepada peraturan, disiplin. Ya, takut pelanggaran-pelanggaran akan didenda segala macam. Bukan kenal Allah Subhanahu Dia nggak buang sampah sembarangan bukan kenal Allah peraturan. Dan seterusnya. Adapun orang-orang beriman semuanya karena dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan-perbuatan kejelekanmu dengan perbuatan baik. Ini tanbih, peringatan isyarat terhadap kezaliman terhadap diri sendiri. Orang selalu berbuat zalim, maka harus dia memperbanyak apa? Amal saleh. Dengan amal saleh tersebutlah akan dapat ditambal kekurangan-kurangannya. Dan ini menunjukkan Bani Adam selalu bersalah. Anak manusia ini selalu berdosa, berbuat dosa. Karena itulah antara nama-nama Allah At-Tawwab. Artinya adalah zat yang senantiasa menerima taubat, menerima taubat, menerima taubat, menunjukkan banyaknya manusia berdosa, bertobat, berbuat berbuat dosa lagi bertaubat. Makanya namanya At-Tawwab. Ini peringatan agar seseorang hendaklah senantiasa dia tidak berbuat kezaliman terhadap dirinya. Kalau tergelincir salah segera tambah amal-amal kebaikan, tinggalkan itu buat yang baik. Saya perbuatan-perbuatan kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Karena ikhwan rahimakumullah, satu kejelekan yang kita perbuat akan menarik kepada kejelekan yang kedua yang lebih besar. Kejelekan kedua akan menarik kepada kejelekan ketiga yang lebih besar. Semakin lama semakin besar, semakin besar. Ujung daripada ke segala macam dosa adalah kufur. ujungnya. Kekufuran ujungnya. Dari maksiat kecil. Lambat laun jadi maksiat besar. Lambat laun ujungnya adalah kufur. dan billah. Maka harus diperbaiki dengan berbuat amal saleh Kebalikannya, amal saleh yang antum buat jika itu kecil akan menarik pada amal saleh yang kedua lebih besar daripadanya. Yang kedua menarik kepada saudaranya yang ketiga yang lebih besar kepada keempat. Maka semakin banyak antum berbuat amal saleh, semakin ketagihan untuk berbuat dan berbuat berbuat. Semakin banyak antum infak, semakin ingin infak, infak, infak, infak. Bahkan dia menjadi subhanallah kelezatan dirinya dengan berinfak. Ya, Semakin banyak dia menimba ilmu, semakin terasa kurang terus belajar, belajar, belajar. Kemana-mana dia datang, kemana-mana dia belajar. Kebaikan menarik kebaikan, kejelekan menarik pada kejelekan. Maka hindari berbuat kejelekan. Kalau pun tergelincir, segera perbaiki. Kullu bani Adam khatta'un wa khair khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam bersalah. Sebaik-baik bersalah adalah orang yang memperbaiki. Bukanlah celah pada salah, kesalahan dosa. Celah adalah ketika nggak mau tobat. nggak memperbaiki. Ada pun hadis yang terakhir tadi, ya. Wa nasa bi hasan. Berbuat baiklah kepada manusia. Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Ini tanbih, isyarat, peringatan untuk menjaga hak makhluk dengan berbuat baik kepada mereka. Datangilah makhluk sebagaimana engkau ingin datangi oleh makhluk. Kaidahnya dalam bermuamalat Sebagaimana engkau tidak mau dicubit, jangan kau cubit orang. Sebagaimana engkau tidak mau diselintik orang ini, jangan selintik orang. Selama engkau nggak mau dizalimi orang, jangan zalimi orang. Maka orang andai kata dia buatkan kepada dirinya sendiri dulu, kalaulah aku mencubit nggak suka, nggak enak, maka jangan aku cubit orang karena seperti itu rasanya. Kalau aku menipu orang itu gak enak, ya. Kalau aku tertipu itu gak enak, maka jangan aku menipu orang. Ini usul dalam bermuamalat, prinsip dalam bermuamalat. Apa yang antum cintai, maka cintailah hal tersebut untuk saudara antum. Apa yang antum benci, maka bencilah hal tersebut jika menimpa saudara antum. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia ingin kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Punya kebaikan dia nggak mau ambil sendiri, kok bisa dia bagi-bagi kepada orang. Sempurnalah imannya. Kalau anda kata dia hanya mau sendiri kebaikan, nggak sempurna. Dia nggak ingin kebaikan itu dapat orang lain, nggak sempurna imannya. Maka hadis ini ujungnya bermuamalah, bergaulah pada manusia dengan budi pekerti yang luhur. Dan ini adalah merupakan tenbih, peringatan agar kita menjaga hak manusia. Ya, Untuk paham ini? Dan hak manusia banyak. Orang tua itu di luar diri kita. Hak orang tua yang paling tinggi. Hak orang tua, hak istri, hak anak. hak kerabat, hak tetangga dan seterusnya. Jadi hadis yang mulia mengumpulkan tiga hak. Pertama menjaga hak Allah dalam ungkapan ittaqillahi tamakunta. Yang kedua menjaga diri sendiri. Hak diri sendiri dipiara, jangan dizalimi. Dengan ungkapan apa? Watbi'i sayyiatal hasanat tatamuha. Hilangkan kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskan kejelekan. Yang ketiga, hak Bani Adam. Maka ada kezaliman untuk Allah, ada kezaliman untuk diri sendiri, ada kezaliman untuk siapa? Bani Adam. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi semua kezaliman. Makanya kata Rasulullah, ittaqul zulma. Jauhilah kezaliman. Dengan semua jenis kezaliman. Kita jauhi semua. Hak Allah, hak diri sendiri, manusia fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah karena yang namanya kezaliman dhulumatun yaumil qiyamah kegelapan yang akan dia peroleh di hari kiamat kegelapan subhanallah dhulumat kegelapan di hari kiamat di hari kiamat ada tempat jangan cuma anggap pada masa itu terus terang ada tempat di padang masyar yang gelap gulita, orang nggak boleh berjalan, nggak bisa jalan, kecuali orang-orang beriman saja. Yang dia punya cahaya. Cahaya itu adalah cahaya yang dia boleh di bumi ini dengan amal saleh. Cahaya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat amal saleh dan iman di bumi. Ada yang sebesar gunung, ada yang sebesar kuda, macam-macam. Dan ada yang sebesar kuku saja cahayanya. Itu pun redup Hidup, mati, hidup, mati. Pada hari kiamat ada tempat yang gelap. ada pun orang-orang munafik, mereka di awalnya berjalan beserta orang-orang beriman. Ketika Allah buat keadaan gelap gulita, berkatalah orang-orang munafik kepada orang-orang beriman, ketika itu unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Orang munafik sama orang-orang beriman ketika dibangkitkan sama. Ya, bedanya orang munafik ketika disuruh sujud mereka tersungkur jatuh. Tak bisa sujud. Bedanya orang munafik ketika dalam kondisi gelap mereka berkata kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami. Kami numpang cahaya kalian." Ketika itulah dikatakan untuk mereka, ya, dalam surah Al-Hadid, qila rji'u wara'akum, balik ke belakang, faltamisu nura, cari cahaya sendiri. fadri bainahum babin fadri bainahum babun fihi eh, bisurin lahu bab maka dibuatlah bagi mereka ini bagi orang-orang beriman orang kafir ada sur ada pagar pembatas ada pintunya, batinuh fir rahmah. Pintu sebelah dalam orang-orang beriman penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiruhu min qibalil azab. Luarnya penuh dengan azab. Subhanallah. Ini pula ungkapan Syekhul Islam ketika di penjara. Di penjara dilarang nulis, dilarang ngapain pun dilarang. Tenang aja dia. Apa kata Syekhul Islam? Mada yaf'alu? Mada yuriduna? Mada yuridu a'da'i minni? Apa yang mereka inginkan musuh-musuhku ini dariku? Andai kata mereka membuangku, fatil kasiyaha. Aku anggap ini adalah merupakan perjalanan yang indah. Rihlah. Traveling. Apa yang mereka buat? Andai kata mereka penjara aku, kuanggap ini ada kesempatan aku berdua dengan Tuhan berkhulwat. Kalaupun mereka membunuhku, kuharapkan aku menjadi orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu taala. Maka dibacakan ayat ini. bainahum bisurin lahu bab. Maka dipisahkanlah mereka dengan pagar yang ada pintunya batinuhu fi rahmah. Dalamnya penuh dengan rahmat, zahiruhu min qibil azab, luarnya penuh azab. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, surga aku dalam hatiku. Bagaimana mereka memerampasnya? merampasnya? Ya, orang hanya bisa mengadab fisik. Kalau akidah dalam, siapa yang bisa merusaknya? Makanya tukang sihir Fir'aun ketika mereka beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, mereka semua diikat, diancam Fir'aun akan disalib semuanya. Apa kata mereka? Faqdi ma antaqab. Wallah apa yang kau mau. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Kau bisa menghabis kami dari dunia ini. Tapi iman bagaimana aku akan merebutnya? Subhanallah. Semua mereka disalib. Semua mereka itu dihukum mati, eksekusi. Kecil bagi mereka. Maka yang namanya kezaliman adalah zulumatun yaumul qiyamah. Kegelapan dari kiamat. Nasallallahu lafal afiyah. Hendaklah kita berupaya menjaga diri kita tidak berbuat kezaliman. Hindarilah kezaliman. Wattaqusyuhha. Takutlah kalian dengan kikir yang bersangatan. Ini wajah syahid. Ini yang kita ingin ambil yang berkaitan dengan bab kita. Wattaqusyuhha. Jagalah diri kalian, pelihara dirikan daripada sifat kikir yang bersangatan. Jauhi daripada sifat kikir yang bersangatan. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat syuh ini, kikir ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Bani Israel, orang-orang Yahudi binasa dengan kefikiran yang bersangatan. Membuat mereka saling menumpahkan darah. Tengok, semua masalah itu berpangkal daripada hirs, ambisi yang berlebihan, peperangan semuanya, ambisi berlebihan, peperangan antar negara semua, ambisi yang berlebihan yang tidak terbendung. Syuh, pikir, tamak, sehingga yang bukan haknya ingin dia miliki. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hamalahum ala an safaku dima'ahum." Kikir itu menggiring mereka untuk menumpahkan darah antara mereka. Penjajahan orang-orang kufar ke negeri kaum muslimin apa pangkalnya? Kikir, hirs, tamak. Ya, Ketika kaum muslimin melemah, datanglah orang-orang kufar, orang-orang Spanyol, Belanda, Inggris menjajah ke negeri-negeri kaum muslimin. Mengambil, mengeruh harta mereka. Kikir pangkalnya. Kalau dakwah Islam, menyebarkan Islam, bukan didasari dengan kikir. Dasari dengan apa? Dakwah. Para raja kalau anda katakan terima agama ini, kalian nggak akan digoyang. Enggak diturunkan, pegang terus. Yang penting ikuti aturan main. Jangan berbuat kezaliman. Enggak ada Islam itu ketika dia menyebar kemana-mana, raja ganti. Enggak. Yang penting tunduk kepada Islam, jalan terus. Bukan ambisinya pada harta. Allah. hamalahum ala an safaku dima'ahum membawa mereka untuk menumpahkan darah antara mereka perangan hirs semua sebab kerusakan karena adalah hirs yang berlebihan tamak yang berlebihan pembunuhan pertama antara Habil dan Kabil karena sifat hirs berlebihan tamak yang berlebihan dia nggak rela ini jadi pasangannya dia mau itu jadi pasangannya anak Adam tiap lahir sepasang sepasang didikahkan dengan menyilang yang satu ini dia cinta kepada saudarinya yang lahir sama-sama dan nggak boleh, harus hilang. Diambil oleh saudaranya dan dia tidak ingat. Makanya dia bunuh saudaranya. fatwaat lahu nafsu qatla akhih. Dirinya ini membuat dia untuk apa namanya tertarik membunuh saudaranya. Dia bunuh, hirs. Adam melanggar makan buah karena hirs karena apa? Tamak berlebihan. dingin imingi oleh iblis. Tertipu Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau kutunjukkan ke pohon yang kau makan kau akan kekal di sini. mendapat kerajaan yang tidak pernah habis-habisnya. Tidak pernah berkesudahan. Ya, tertipu Adam. Fa'asa Adam rabbahu fagawa. Dia lupa bermaksiat kepada Rabbnya. Subhanallah. Dia pun tergelincir salah. Karena kesalahan inilah kita semua keluar. Dulu semua kita anak surga. Subhanallah. Tapi Allah Maha Sayang. Kita akan dikembalikan kembali kepada kampung halaman kita yang pertama. Ya, Ketika kita mampu mengendalikan diri, mengerjakan perintah, menjauh larangan. Ini kampung bukan kampung kita ini. Ini kampung persinggahan aja. Ibarat kita musafir, ini singgah sementara sini. Kampung kita di surga. Kesanalah kita akan kembali. Subhanallah. Kecuali orang-orang yang di jalan, ya, dicegat oleh perampok, akhirnya nggak sampai ke tujuan di tengah jalan tertipu oleh jalo-jalo. Nggak sampai kepada tujuan. Karena mau ke sana banyak godaan dan cobaan. Ya, banyak sekali calo-calo yang menggiring orang, memberikan iming-iming tentang keindahan, padahal dia adalah merupakan kesatan Maka kalau mau selamat, ya Semuanya adalah berbekal dengan bekal iman, bekal takwa, bukan bekal dunia. Bekal dunia mempersulit, membuat berat beban. Kata Rasulullah, "Wastahallu maharimahum roh Muslim." Kekikiran ini yang menggiring mereka pertama menumpahkan darah, yang kedua menghalalkan mahram-mahram mereka. Subhanallah. Menghalalkan muharimahum. Perempuan-perempuan yang mahram pun mereka halalkan. Anak dan seterusnya karena kefikiran yang berlebih-lebihan. dan billah. Rawahu Muslim. Maka inilah ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam si berfikir. Maka obat daripada kekiran adalah as-sakha, dermawan. Mulai daripada yang kecil-kecil, infak dulu mungkin seribu, dua ribu. Tapi yang paling yang paling wajib infak kepada istri, nafkahi istri, nafkahi anak, paling wajib. Jangan sampai antum nafkah, infak untuk bangun ini, bangun itu. Sebentar istri nggak diberi nafkah, anak nggak diberi nafkah, orang tua nggak diberi nafkah, salah. Semuanya didahulukan skala prioritas. Berikan masing-masing haknya. Demikian ikhwan kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mungkin bab baru. Semoga Allah SWT menjaga kita daripada sifat kikir. Semoga Allah memelihara kita daripada sifat-sifat jelek. Perbaiki akhlak kita. أقول قول هذا وصلى الله وسلم محمد وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين silahkan teman yang bertanya mungkin 5 menit Fadal. تفضل شيخ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam surah Muhammad terdapat uh, potong ayat namanya bakhal in namanya bakhalu an nafsi. Uh, ini kira-kira maksud dari ayat ini ya mohon dijelaskan. Barang siapa yang kikir, dia kikir untuk diri sendiri arti ayat. Kalau antum kikir, yang akhirnya sebenarnya antum kikir untuk diri antum sendiri karena apapun antum keluar keluarkan untuk Allah Subhanahu taala itu akan menjadi tabungan antum di hari kiamat. Bahkan bukan hari kiamat di dunia ini Allah balas. Orang dermawan Allah mudahkan rezekinya di dunia ini. Yang kikir, yang kedekut disempitkan. Kalaupun nampak antum banyak hartanya, minimal hatinya sempit. Hidupnya sempit. Pemikirnya sempit. Ya, kalau nampak harta banyak, arti hatinya sempit. Dibenci orang di mana-mana. Waman bukhal fa innama yabkhalu wa nafsi. Kalau udah kikir, sebenarnya untuk diri sendiri. Kalau dia berbuat zalim, sebenarnya menzalimi dirinya sendiri, bukan Allah. Kalau anda kata dia bakhil kikir, berarti nggak punya tabungan. Nanti hari kiamat apa yang mau dia bawa? Hancur, habis binasa. Dunianya tinggal semua. Hartanya itu bukan jadi di milik dia lagi, milik istri dan anak-anaknya. Kalau banyak orang meninggalkan harta yang banyak, yang menikmati bukan dia. Setengah mati dia kerja pagi sore siang malam mencari harta. Nggak tahu siang malam hal haram. Meninggal dia, siapa yang merasakan nikmat hartanya? istrinya, anaknya. Istri mungkin habis iddah langsung dikawini orang. Harta dia mungkin PT-PT dia punya mungkin banyak cabang segala macam. Ya, suami baru yang mengendalikannya. Dikubur di azab, Allah musta'an. Barang siapa yang pikir kembali ke mudaratannya untuk dirinya sendiri. Yang baik kembali kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Ya? Karena namanya orang berbuat kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan sepertinya pula? Kebalikan yang berbuat kejelekan dibalas dengan kejelekan. Fajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan kejelekan sepertinya. Al jazaa'u min amal. Balasan sesuai dengan amal. Kikir dia ada masanya manusia itu membutuhkan orang lain. Orang kikir ada masanya dia butuh kepada orang, ditinggalkan orang dia. Masya Allah, saya baca dalam kitab uh, apa namanya uh, karangan Ibnu itu tentang orang-orang kikir. Ada dia, masya Allah kaya sekali. Dia punya apa namanya punya harta emas peraknya disimpan dalam gudang. Yang hanya dirinya sendiri yang tahu. Takut dia diambil orang. Sampai anaknya nggak tahu. Ketika meninggal untuk beli kapan yang nggak ada. Nggak tahu orang di mana dia simpan. Subhanallah. Sampai ada yang sangkin kikirnya sebelum dia meninggal dia telan itu emas emas emasnya ditelan takut dipindah kepada anak-anak istrinya eh, kepada anak istrinya dia telan supaya dia bawa ke dalam kuburnya Rajab kalau sifat ini muncul subhanallah itulah yang kata Allah Alladhi jama'a malau wa'addadah yang sibuk numpuk-numpuk harta ngitung-ngitung harta dia senang ngitung uang subhanallah ini wailun likulli humazatil lumaza binasa setiap orang pengumpat pencela Alladhi jama'a malan yang sibuk ngumpuli uang, numpuk-numpuk uang, wadadah, ngitung-ngitungnya, itu kesenangan dia. Nah, keluarkan hak-haknya. Oh, hak zakat, kerabat, hak istri, hak anak, dikebiri. Kadang hak dirinya sendiri pun dikebiri. Subhanallah. Ini binasa. Maka jangan teranggap orang-orang kaya itu baik-baik semua. Ih, iya, lebih banyak yang kikir. Lebih banyak bergaul sama orang-orang miskin kayak kita ini. Ya, ikhlas dia bertamu ikhlas berikan jamuan apa yang dia miliki saya ada baca sejarah Masya Allah orang kafir kaya raya di dunia ini hotel Hilton itu semua milik dia itu Hilton namanya di majalah saya baca tamu datang ke tempatnya pun dicas bayangkan itu matinya anaknya bunuh diri aduh tragis bahayanya itu. Tamu datang, <laughs> minum dibayar, ini bayar semua. Masya Allah. Hotelnya seluruh dunia ada itu. Anaknya satu dua yang selamat, rusak semua. Ini dampaknya ini. Maka latih diri, paksakan diri untuk mampu merubah karakter jelek ini. Karena setiap orang ada karakter ini. Anda kata nggak rubah, payah. Subhanallah. Tapi walaupun demikian, setiap orang hendaklah dia bergantung dengan dirinya sendiri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengharap kepada makhluk. Kita suruh orang dermawan bukan maknanya antum besok minta-minta sama orang. Bukan. Kan disuruh dermawan Nafi, tolonglah bagilah kita. <laughs> Bukan itu maksud ana. Ya. Maksudnya jangan sampai orang minta antum beri mereka. Makanya jelek, ya. Fatih aziz kemana cerita? Ada orang kaya besar di Jakarta ikut salaf maka datanglah orang minta bantuan, minta bantuan, senang awalnya. Lama-lama semua orang minta bantuan sama dia, pening kepalanya. Tiap hari orang bawa proposal, tiap hari, tiap hari. Ah, aku dimanfaatin ini, keluar dia. Kembali kepada jahiliyah, dirinya, anaknya, serinya semua. Bahayalah kalau ada orang kaya sini datang. Itu kata beliau. Tiap hari datang orang, datang orang. Pak proposal masjid, pak proposal. Pening ini. Dimanfaati aku ini kalau bisa, ya dia sadar sendiri. Ya, subhanallah. Maka kita harus sisi. Ya. Orang beriman banyak-banyak dermawan, ajak banyak banyak-banyak lah ngajak orang makan. <laughs> Yang punya rezeki ajak kawan-kawannya. Ya, infak. Tapi bagi orang sisi lain, jangan dia banyak minta kepada orang, bergantung kepada orang, bergantunglah kepada Allah Subhanahu taala. Dan jangan memanfaatkan orang. Orang nggak memanfaatkan dia. Itu kaidah dalam bermuamalah. Jadi jadilah orang-orang yang memiliki sifat qanaah yang ada pada dirinya itu dipadagannya Dengan itu dia akan menjadi orang yang kaya. Allah taala alam. Demikian ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.